شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Baik, kita lanjutkan di pelajaran kita Kitab Al-Miyasar Sebelum kita mulai seperti biasa Siapa yang mau setor matan Tafadol Silakan, silakan Ya Al-kalamu Wal-lafzu Al-murakabu Al-mufidu Bil-wasni Ya. Pak Samu'in Salasa. Ya. Ismun wa allah wa harfun jahat. Fal ismu yuhrafu bil qabdi yuhrafu bil qabdi wa tanwin alif walam ya wa hurufil qabdi wa min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa sikot wasin wasofa wasaisa ini sakinah ya wal harfu mala yasluhu ma'ahu dalilal dalilul ismi wala dalilul ismi ya udah boleh rob <clears throat> belum silakan yang lain ya tafadhol والباء والباء واللام وال والكاف واللام الباء والكاف واللام الباء والكاف واللام والكاف واللام واللام والواو والباء والتاء Ya. Wasini wasama wasakani. Ya. Wasaku eh, mana yang manamu dari wala dari Ya. Babul Irob. Babul Irob. Takiru awak kira-kira ini. Al-Irobu huwa. Al-Irobu huwa. Takiru. Takiru. arba'atun arba'atun rafun wa nasbun wa qaflun wajah jazmun eh, paling paling paling asma'i min dalik arafu wa nasbu wa qaflu wala la fiha eh, paling afali min dalik min dalika arafu wa nasbu wa eh, wala wa wala qafla fiha ya. Babu ma'rifatin alamatin alamatil alamatil lirof. Iya. Lirofi uh, lirofi arba'u alamatin. Mm -hmm. Adoma mm. wal wau mm. walif mm. wanun. Ya, nun. Fa'ama takunu doma fa'ama takunu wa amma Tommatu, dhammatu fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirofi di arba'atin mawani Ismi mufradi mufradi Banyak taksiri Ya benar Ya. Uh, antum kemarin sudah start sampai di Irob uh, eh, di pertemuan kemarin. Oh baru ini dari awal. Ya. Jadi kalau nanti kalau yang lain sudah store di mungkin sudah store di Irob, mulainya dari Irob. Jadi kalau mau setor seperti itu biar lebih apa? Biar lebih waktunya lebih apa? Lebih ringkas insya Allah. Kalau belum ya dari awal. Baik. Kemarin kita sampai di bab ma'rifati alamatil i'rab. Ya, setelah saya baca semuanya, maksudnya uh, jadi di sini berkaitan dengan apa? Pelajaran-pelajaran yang nggak dibahas di kitab ini sebenarnya. Nanti seperti apa? Seperti isim itu dilihat dari spesifikasinya. Isim kemarin apa artinya? Ya, dalam sama ya. Walam yakterin bi? Biyaman. Nah, jadi apa-apa yang menunjukkan suatu atau e, kata yang menunjukkan suatu makna yang tidak berhubungan dengan waktu atau kata ringkasnya apa kemarin kata benda ya. Nah, isim ini jenisnya banyak. Ada isim dilihat dari jumlahnya atau adatnya bahasa Arabnya. Ada isim mufrad yaitu tunggal. Kemudian ada isim mutanna, kemudian dua, ya, ya apa? Mutanna itu dua, kemudian apa? Jamak, jamak itu tiga. Jamak terbagi menjadi tiga. Jamak yang perempuan, jamak laki-laki, kemudian jamak tidak beraturan, seperti itu kan. Nah ini semua tidak dibahas di sini. Sedangkan kita, pembahasan kita nanti apa? Semua berkaitan dengan jenis-jenisnya ketika kita membahas apa tanda-tanda i'rab itu. Baik. Kita ulangi lagi kemarin. I'rab itu apa? Hmm? Perubahan akhir-akhir kata dalam bahasa Arabnya. Likhtilafil awamil dakhilati disebabkan karena masuknya amil-amil. Amil itu apa? Amil itu apa? kemarin amil itu adalah penyebab penyebab terjadinya perubahan ya disebabkan karena penyebab-penyebab itu yang menjadikan dia berubah alaiha kepadanya <clears throat> lafdon au takdiron secara lafat atau nampak atau secara takdir atau secara tidak tidak nampak nah ini adalah inti dari ilmu apa ilmu Nah, jadi ilmu nahu itu intinya di mana di i'rab di perubahan akhir. Karena perubahan akhir ini nanti yang dia menentukan apa? kedudukan dia dalam suatu suatu kalimat. Kedudukan kata tersebut dalam suatu suatu kalimat. Baik. Kemarin kita sampai di wal arbaud arbaud eh, alamat eh, alamatin. Antum. Ya. Ini mau saya kasih apa namanya rincian-rincian dari kitab lain gimana? Ya, maksudnya saya ratakan semua itu dari nol gitu ya kan? Soalnya nanti berkaitan misalnya simufrot Nah, apa itu simufrot simufrot itu adalah isim tunggal. Dilihat dari jenis uh, dilihat dari apa ini? Jumlah. Jumlah, betul. Nanti dilihat dari jenis ada dua, dibagi dua. Apa saja kemarin kita sudah sindir sedikit apa? Mu'anas dan mudakar. Ya. Kemudian di, isim dilihat dari spesifikasinya terbagi menjadi dua juga. Marifah sama Nakiro. Marifah apa saja nanti kita bahas. Nah, seperti itu belum di apa namanya disindir kemudian kita langsung masuk ke pembagian eh ke apa ke ketentuan sedangkan pembagiannya belum kita masuk ketentuan jadi kan kurang pembahasannya sedangkan kita cari di sini nggak ada nggak ketemu kalau di mata. maka kita tengah dulu ya sebelum kita masuk ke ikrof secara umum maka kita bahas dulu apa isimnya dulu nanti baru fiil secara umum juga kalau wajan sekalian baru nanti kita masuk ke apa Erop, wajan wajan dasarnya. saya pertama al ismu binadori ila nau'ihi jadi isim atau kata benda dilihat dari jenisnya jenisnya yang pertama isim belajar nulis Arab. Mu'annas dan mudakar apa bahasa bahasa Arab. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu imma dia masuk ke muannas bisa dia masuk ke muannas atau masuk ke mudzakkar. Maksudnya salah satu harus masuk dari keduanya. Nggak mungkin lepas dari sini. Jadi dibagi menjadi dua semuanya. Baik. Kemudian Nah, mudakar terbagi menjadi dua. Nah, nanti kita sudah paham selain Mudakar terbagi menjadi dua di sini. Mudakar hakiki Muhammad Hakiki. kata pasti imma dia masuk ke muannas atau masuk musannas, enggak enggak bisa lepas dari keduanya. Nah, kita bagi mudakar dulu. Nah, mudakar bagi menjadi dua, yaitu hakiki sama majazi. Hakiki dan majazi. Ya. Hakiki dari kata apa ini? hak hak hakikat ya kan Hakik, hakiki bahasa Indonesia kita apa hakikat majazi dari kata apa majaz majaz bahasa kita apa artinya perumpamaan ya kalau perumpamaan itu dalam bahasa Arab artinya hmm? masal bisa atau dia kinayah juga bisa kalau dalam bahasa Arab majaz itu apa dia mengungkapkan sesuatu dengan bukan hakikatnya gitu. itu namanya apa wajah. Misalnya dalam Quran apa? Wasalil qaryatil lati kunna Tanyakan kepada kampung yang kita dulu di dalamnya. Kampung. Ditanya bisa enggak? Enggak bisa. Tapi yang dimaksud bukan kampungnya tapi apa? Orang-orang kampung. Kemudian seperti apa? Wajada judronya yuridu ayang kutub. Ya. Apa namanya? Dinding yang dia mau untuk atau dia ingin ambruk. Padahal keinginan itu milik dinding atau milik Allah. Milik Allah dinding nggak nggak punya keinginan, tapi di situ kata apa? Ingin. Di sini juga apa? Majas. Majas seperti itu ya. Jadi dia apa namanya? Mengungkapkan sesuatu dengan selain apa? Hakikatnya. Itu namanya artinya majas dalam bahasa Arab. Berarti hakiki ini adalah hakikatnya, majazi itu adalah bukan hakikatnya gitu. Secara ringkas dibagi menjadi seperti itu. Nah hakiki maksudnya apa? Kita lihat di sini. Mudakar itu kan laki-laki. Hakiki berarti dia yang punya kelamin laki-laki. Contohnya apa? Yang punya kelamin laki-laki. Manusia dan hewan dan jin misalnya. Nah, berarti kalau misalnya nanti Muhammad ini mudakarnya hakiki atau majazi? Hakiki. Kalau kitab, kitabun. Nah, kenapa di sini kok diketahui itu mudakar majazi? karena nggak punya jenis kelamin dan dia masuk jenis mudakar. Kenapa dia masuk jenis mudakar? Karena dia bukan isim mu'an, muana. Nah, apa saja nanti isim muana? Nah, kita bahas terakhir. Ya. Jadi nanti semua muana sudah kita bagi, ini, ini, ini, ini adalah muana. maka selainnya adalah apa? Mudakar gitu. Nah, ini juga. Nanti muana juga seperti itu. Nah, ini contohnya apa? Muana. Atau misalnya hewan laki-laki. Apa contohnya? Bakor. Bakor. Bakor itu laki-laki? Bakor perempuan? Seperti kalim sama kalimah itu. Kalim sama kalimah. Bedanya apa kemarin? Ya, Iya, tamar betul. Jadi Isim jenis itu. Jadi bakor itu isim untuk jenis sapi. Bukan apa? Bukan sapi laki-laki. Sapi laki-laki itu apa? Saul namanya apa sahur sahur ya sahur ya taruhlah itu misalnya itu sapi laki-laki maka di sini tempatnya nah, Dan itu nabi laki karena itu apa dia punya kelamin asli dari memang dia apa hakiki kemudian yang majazi maka selainnya mudakar tapi yang apa yang tidak punya kelamin itu namanya mudakar apa Semua anak juga seperti itu Mu'anat juga terbagi menjadi dua. Sama, hakiki. Kan? Dan majaz. contoh yang mu'anat yang majazi? Kira-kira apa? Apa? Apa? Ayam ayam dajajah. Dajajah itu juga bukan ayam perempuan. Dikun itu ayam jantan. Bakoroh. Bakoroh itu isim isim apa? Jinsil ifrodi. Matrosa. Matrosa. Saya harus Sayyar. Apa lagi? Apa? Hah? Dua mata. Akibat. Dua mata punya kelamin perempuan. <coughs> Akibat. Hah? Ini yang yang majazi atau yang akik ini? Oh yang majazi ya betul dua mata. Afwan, afwan. akibat dan seterusnya. Itu bisa kasih contoh. Nah jadi yang mu'anas juga terbagi dua. Mu'anas yang hakiki, dia punya jenis kelamin apa? Perempuan, bisa dari kalangan manusia atau hewan, nah, atau yang lainnya yang punya kelamin. Kemudian apa? Majazi, yaitu apa? Dari kata-kata yang dia dimasukkan kepada isim mu'anas dan angkanya dia itu bukan perempuan. Kan tetapi cuma dia punya tanda misalnya tak marbuto atau tanda wajan yang lainnya nanti Nah, itu mu'anas ya. Kemudian setelah ter, terbagi maka apa saja isi mu'anas itu? Ini sudah paham di sini ya? Sekarang di sini. Isi mu'anas itu apa saja? Yang pertama adalah saya lihat di kitab ini. Karena kitab ini paling ringkas. Menerima takmar butuh selain nama laki-laki. Takmar butuh menerima tak mahfudah selain laki-laki. Baik. <clears throat> Menerima tak mahfudah selain laki-laki itu semua kata atau semua kata benda yang ada tak marbutohnya. Tak marbutoh kemarin apa artinya? Tak ya? yang yang bulat marbut itu apa artinya marbut kemarin? Nyambung. Nah, terikat, Terikat. Jadi taknya dari ujung sama ujungnya itu terikat. Nyambung. Nah, ini namanya apa? Marbut. Kenapa marbutoh? Karena dia mau anak tak itu. Ya, jadi gini. Menerima tak marbutoh, yaitu apa? Tayang bulat. Jadi setiap kata yang menerima tak marbutoh itu dihukumi dia apa? Isim? Mu'anak mu'anak. Tapi apa? Selain laki-laki. Taatnya apa? Nanti ada nama laki-laki yang diakhiri dengan apa? Sama buto. Contohnya apa? Muawiyah. Sama. Usama. Maisaroh. <laughs> Hamzah. Hamzah. Kemudian kalau Maisaroh dinamakan pada laki-laki ya masuk juga. Nah, kalau misalnya anaknya dikasih kasih nama madrasah ya masuk juga. Tapi di sini maksudnya adalah nama laki-laki yang tadi ya, seperti Hamzah, Muawiyah, Usama, dan Nah berarti itu mu'anas atau mudakar itu Muawiyah. Mudakar walaupun lapatnya ada bahasa Amar. Kemudian yang kedua. Nama wanita. Aminah. Ah, Aminah. Apalagi? Maisarah tadi. Maisarah. Iya. Fatimah. Nama wanita. Contohnya. Ini kan kita sendiri nama. nggak? contohnya. ya. Misalnya tadi apa? Madrasah. Nama wanita contohnya apa tadi? Fatimah, Aisyah. Nama wanita contohnya Ilham. Ilham itu nama laki-laki atau wanita? Kalau di Indonesia laki-laki. Kalau di, di Arab nama perempuan. Kuda. Kuda itu laki-laki atau perempuan? Di Arab perempuan. Kalau di Arab perempuan. Kalau di Indonesia apa? Laki-laki. Amin. Laki-laki nih. Laki-laki. itu sama perempuan semua tiga-tiganya itu. Ya berarti itu masuk muanas atau muzakar. Kalau di Indonesia muzakar, kalau di sana apa? Muanas. Tergantung nanti yang ditunjukkan apa gitu maksudnya. Nah, nama wanita misalnya Aisyah. Ya. Contohnya Aisyah. Indun, misalnya nggak pakai tamar kita Indun. Zainab Zainab ya. Baik, kemudian Nah, yang ketiga Sudah Sifat kewanitaan Maksudnya apa ini? Ini adalah sifat yang dimiliki khusus apa? Wanita. Khusus wanita. Contohnya apa? Hamil. Eh, hamil. Berjilbab juga. Baik. Hamil. Hamil bahasa Arabnya ya. Hamil itu bacanya apa? Hamil. Hamil ini perempuan atau laki-laki hamil? Perempuan. Walaupun tidak pakai apa? Hamilah. Ya kan? harusnya hamilah seperti apa jamil jamil apa artinya indah cantik ya, kalau untuk apalagi perempuan cantik atau ganteng kalau perempuan apa jamilah karena ini adalah kata sifat sama juga dengan hamil sebenarnya tapi tidak dikatakan hamilah dia dikatakan hamil kenapa karena kata hamil itu sudah menunjukkan mu'anas. Kenapa seperti itu? Karena hamil ini sifat khusus wanita. Seperti itu. Jadi tidak dikatakan wanita hamil enggak, wanita hamil. Kemudian apalagi? Haid. Haid ya. Haid. Haid. Haid ini sifat khusus apa? Wanita. Seandainya dia bukan sifat khusus wanita, pasti dikasih apa? Ah, itu. Tapi nggak ada kata itu, adanya haid. Karena sudah tahu bahwasanya haid itu pasti apa? Wanita dan ini sifat anak. Apalagi dalam perceraian apa? Anti tolik. Dalam kitab fikih apa? Anti tolik. Anti itu siapa? Kamu perempuan Tolik laki-laki itu perempuan tolik itu. Perempuan. Tolik laki-laki. ya perempuan apa? tolik oh, ya kan? Seperti itu juga. Ah, tolik itu sifat apa? Sifat tertalak itu bagi laki-laki itu bagi perempuan. perempuan. Kalau zaman sekarang yang tertalak. ya, jadi tolik juga sama. Jadi pokoknya sifat yang apa? Yang dia menempel pada wanita itu dia apa? Tidak perlu tak marbuto, langsung hamil, hamil Apa? seperti apa? Haid. Kemudian menyusui, murdi juga seperti itu. Murdi, menyusui, nggak pakai, nggak perlu pakai apa? Kamar Kemudian tambah lagi. Ya, yang keempat yang tadi disebutkan anggota badan double. Kemudian yang terakhir ada juga isim mu'anas yang tidak ada tandanya. Sampai mana kita? Ya, kita hapus di sini aja. Ini sudah ya. mana kita tahu bahwasanya itu mu'anas kalau seandainya nggak ada tandanya? Pertama kali yang menemukan itu mu'anas siapa? Pertanyaannya seperti itu kan? Maka itu diambil dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kalamul Arab atau ashar syair-syair. Nah, kalau dia mereka orang Arab apa? Memuanaskan sesuatu yang tidak ada tandanya, berarti memang itu adalah isi mu'anas yang masuk mungkin masuk ke sini. Kita lihat Al-Quran misalnya seperti itu. Kemudian hadis juga seperti itu. Kemudian syair Arab seperti itu. Maka kita sifatnya sama ya atau mendengar saja. Kemudian kita tetapkan. Nah, salah satu dari isim-isim mu'anas yang tidak ada tandanya adalah apa? Arab. Arab itu apa namanya Al atau Arab. Bumi. Dalilnya apa? Apa maksud dalilnya? Ya, dalil mu'anasnya apa? alam tahun Abdullahi wasiatan. Nah, di sini dalilnya seperti itu. Jadi ada firman Allah alam takun ardullahi wasiat. Sifatnya dia pakai apa? Pakai tak marbuto. Seandainya dia mudakar wasi, wasiat. Nah, maka kalau apa, di dalam Quran apa? Alam takun ardullahi wasiat. Sedangkan ini sifat dari kata ar. Berarti kita bukan eh, apa namanya? dalam bahasa Indonesia ya, bukan sifat dalam bahasa Arab ya. Di sini apa? Kita tentukan bahwasanya arti itu adalah muannas karena ayat ini. Seperti itu. Contohnya yang pertama adalah ar. Kemudian yang kedua apa? Nah. Nah itu apa artinya? Api. Api. Dalilnya apa? Ketika apa? Ketika air Eh, eh, ketika api diperintahkan untuk apa? Untuk dingin. Ya narupuni. Itu kuni itu untuk anti. Ya, narupuni narukuni bardan wasalaman. Ya. Bardan wasalaman. Kuni bukan kun. Kalau seandainya anta kun, pun misalnya kan, anta. Tapi kalau anti apa? Kuni. Nah, dia sifatnya apa? Mana? Seperti itu. Nah, kemudian yang lain juga, misalnya apa? Asyams ya kemudian asyam asyam wal jibal jibal itu mu'anas karena dia jamak kalau jabal dia mudhakar nah ini dalilnya betul idza syamsu kuwirat dalam apa takwir kuwirat seandainya dia mudhakar kuwiro enggak pakai kuwirat dan seterusnya. Saya kasih di sini kemudian jahanam. Jadi ar, nar, asham, ya kan? Atau syamsun nggak pakai alif lam kan? nggak apa? Syamsun. Kemudian apa? Jahanam. Kemudian setelah jahanam Badrun. Ya, Badrun, Rih, kemudian Dar, kemudian kas, Badrun, kemudian Rihun. Badrun, Rih, kemudian Dar. Dar, ya, Dan yang lainnya nanti bisa ditemukan sendiri. Seperti apa? Kidrun dalam Dursulugo misalnya. Atau di kitab-kitab lain nanti. Ya. Hmm? Oh iya, terjemahan dulu. Jahanam apa artinya jahanam? Neraka. Neraka jahanam. Kemudian badar apa badar? Badar itu bulan? Bulan apa? Bulan purnama. Kemudian rih, rih itu apa? Angin. Berarti angin mu'anas. Ya. Seperti itu. Nah, kita simpulkan berarti satu dua tiga empat lima. Nanti ada tiga lagi tapi sifatnya wajan ya atau timbangan nah, kita belum kita nggak usah bahas karena itu di pelajaran mungkin pelajaran sorof yang mendalami Nah, intinya kalau antum menemukan tanda-tanda ini, berarti dia mau aneh. Berarti selain itu apa? Mudakar. Kalau dia berakal, berarti mudakar hakiki. Kalau tidak berakal, berarti mudakar apa? Majazi. Dan di sini juga seperti itu. Semuanya seperti itu. Jadi kalau dia eh, enggak, enggak cuma akal apa? Hakiki itu seperti manusia dan hewan. Hewan enggak berakal tapi dia masuknya hakiki kalau memang hewan perempuan. Ya. Jadi yang punya kelamin tadi anak bilang, yang punya yang bernyawa yang bernyawa, ya. Boleh yang bernyawa. Oh, <laughs> ya intinya dia punya hakikatnya punya kelamin perempuan, maka hakiki. Ya. Tapi kalau dia nggak punya kelamin, tapi ada tanda-tanda lima ini berarti dia apa? Majazi. Hah? Tumbuhan kan bernyawa. Tumbuhan itu bernyawa. Tumbuhan itu makhluk hidup tapi bukan bisa roh, tidak punya nyawa. Jadi boleh kita ngelukis tumbuhan. Ya, dati ruh itu maksudnya yang apa? Ditiupkan padanya ruh arwah. Tidak masuk kategori nyawa Walaupun tumbuh, ya. Nah, yang anak bingung itu terumbu karang. Terumbu karang itu hewan atau hewan atau tumbuhan itu? Tumbuhan. Tapi bisa gerak nggak? Nggak bisa gerak ya? Tumbuh. Anak pengen. Oh, iya. Saya pikir terumbu karang itu bisa gerak-gerak. Kena, kena air. Kena air ya? Air. Ya. Jadi kita bantuan air. air. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi paham ya? Jadi bahasa Arab itu membagi kata menjadi dua. Mu'anas atau mudakar. Nggak mungkin lepas. Kata benda maksudnya. Kalau nggak mu'anas, ya mudakar. Nah, kemudian perinciannya sudah kita rincikan. Baik, kita lanjut kemudian Nah ini juga penting. Nyampe nggak waktunya? Insya Allah nyampe. Al ismu dori ila ada di Ngapus ya. Ini nanti kalau bisa dipahami dengan perinciannya. Ya. Jadi ini ee, eh, kalau bisa diapa diapa. Cuman yang dituntut hafal itu sebenarnya matanya. Cuman ini juga apa harus paham harus mengerti. Baik, kita lanjutkan. Izin bila dari Izin bila dari adatnya itu dari dari apa? Jumlahnya. jumlah dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dalam bahasa Indonesia total ya. Artinya sesuatu yang dikumpulkan nah berapa gitu kan. Tapi kalau jumlah dalam bahasa Arab artinya apa? Kalimat ya. Jumlah di sini bukan jumlah bahasa Arab tapi jumlah bahasa Indonesia. Isim dilihat dari jumlahnya maksudnya dari hitung-hitungannya terbagi menjadi tiga nama apa? Mufrad. Mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Kemudian mutanna. Ya? Artinya apa? Dua. Eh, dibedakan ini dua. Eh? Mutanna. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Jamak on, yaitu lebih dari lebih dari dua. itu lebih dari berapa? Dua. Lebih dari dua. Contohnya apa kata tunggal? Contohnya? Anak. Hmm? Anak. Anak nanti termasuk domir atau jenis yang lain. Kita yang jelas kata benda saja. Apa? Mas Jidun. Mas Jidun. Apa contohnya? Kemudian kata duanya untuk masjid apa? Satu, dua, lebih dari dua. Atau tiga atau lebih. Ya, akan tetapi dalam ilmu usul itu dibahas. Ya. Apakah jama itu lebih dari dua atau lebih dari satu? Sedangkan antum kalau sholat berdua namanya sholat apa? Jama. Ya kan? Kemudian apa dalam Al-Quran juga ada wa in wa ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Ya. Tanya dua kelompok kaum mukminin mereka saling berperang. Mereka disebut apa? Iktatalu itu hum artinya. Dua tapi disifati dengan apa? Jama. Dan yang lainnya dalil-dalilnya banyak. Maka mereka orang-orang usul ini bersilang pendapat apakah dua e, jama itu dimulai dari dua atau dimulai dari tiga. Nah, akan tetapi yang lebih kuat apa? Ketika kita membahas bahasa, maka apa? Dimulai dari berapa? Dari tiga tiga atau lebih. karena dua musana kan. Tapi kalau kita membahasnya syariat, maka bisa dimulai dari dua. Makanya di situ juga terdapat khilaf nanti apa tentang dua anak perempuan. Seperti itu. Ya, dengan tiga anak perempuan, maka jamak yang seperti itu. Masuk ke dalam apa? Ke dalam ilmu syariat di sini. Taib. Ya. Kita lihat. Ini satu-satu. Isim mufrad contohnya seperti ini. Jadi hukum asal hukum asalnya sebuah isim kalau dia itu tidak jamak dan tidak musana maka bahasanya apa? Mufrad. Maka kalau saya katakan kitab berapa ini kitab jumlahnya? Satu. Satu. Jadi kalau saya punya satu kitab li misalnya. Li kita pun sudah cukup. Kata pun ini sudah cukup, nggak usah dikasih apa? Wahid misalnya. Li pun wahid saya punya buku satu gitu kan. Atau li wahid kitab misalnya. Itu amniah ya. Li wahid kitab. Amnya itu. Kalau di Arab di Wahid kitab bisa amnya. Ya. Li kitabun wahid. Nah, dihapus. Li kitab sudah cukup karena ini menunjukkan apa? Satu. Karena hukum asal isim ketika dia tidak mutana atau jamak maka dia adalah apa? Satu. Kemudian mutana sekarang. Isim mutana ini caranya apa? Caranya adalah isim mufrad kemudian ditambah dengan alif, nun atau ya dan nun adanya sukun kemudian kasroh. Ini juga sukun ini kasroh. Jadi kita lihat di sini kalau kita mau menduakan kitab jadikan dua kita ba nama alif yang sukun kemudian nun kasroh kita ba ni atau kita ba ini ba ini seperti itu pasti nanti ditanya apa perbedaannya ya kan? Siapa yang bisa jelaskan perbedaannya di sini? Perbedaan ini nanti berkaitan dengan tanda ikrof. Pembahasan kita yang di depan tadi itu. Ya. Apa? Ini Yang mana? Alif nun dengan ya nun ya. Ya. Kenapa? Ini aja beda. Itu ya. tetap pakai li di. misalnya saya punya kitab dua, li kitabani, nah, tapi tetap pakai li. Kalau kalau mau menunjukkan itu, ya. ya li, saya mempunyai kitab dua. Ah, li kita kitabani. Bicara li kitabani. Iya. Tetap li-nya ikut. Iya. Ikut. Tapi nggak boleh li kitabaini. Kenapa nggak boleh nanti? Karena kedudukannya dalam kalimat nggak boleh. Nanti insya Allah perinciannya ke depan lagi nanti. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada kata yang menunjukkan dua yang diakhiri dengan apa? Alif dan nun atau ya dan nun, berarti itu adalah isim mutanna. Kalau kalau dibilangin inti kitabani juga boleh. Boleh, inti kitabani boleh. Apalagi selain itu takbir. Inti kitabani li kitabani. Apalagi? Baik. Kemudian ini sudah paham ya, insya Allah Musana nggak terlalu pemisah. Sekarang jama, jama ini yang banyak. Perhatikan. Isim jenis yang ketiga dilihat dari jumlahnya itu adalah jamak. Nah, jamak ini terbagi menjadi tiga. Satu, dua, tiga. Namanya jamak atau jamu, Jamkul dari Dan Nah, berkali-kali. Kemudian yang kedua, ya, yang mana? Al Mudakar, al Mudakar, as salim. Jam jamul muannas que Gracias. Selamat tadi apa? Laki-laki. Salim maksudnya apa? Selamat ya. Salim itu artinya selamat. Selamat dari apa ini maksudnya? Selamat dari perubahan. Karena nanti ada jamaah yang tidak selamat dari perubahan. jamaah laki-laki yang tidak berubah maksudnya seperti itu. Tidak berubah maksudnya tidak berubah apanya? Tidak berubah bentuk aslinya. Akan tetapi kan ada tadi tambahannya waw dan nun sama ya dan nun tadi. Contohnya. Kita juga contohkan yaitu apa tadi? Muslim. jamannya apa muslim? Muslimuna atau muslimina, ya kan? Berarti kita kita simpulkan bahwasanya jamak mudzakkar salim ini jamak yang menunjukkan dia laki-laki dan dia selamat dari perubahan. Maksudnya perubahan apa? Muslim yang kata asalnya itu nggak berubah, nggak jadi masalim atau Islam atau dan seterusnya. Tetap muslim muslim, cuma ditambah apa Wow dan nun atau ya dan makanya di sini jamak mudzakkar salim itu caranya apa? Dengan menambah wow dan nun atau ya dan Wau dan nun. wau nya apa? Sukun, nya fathah, ya-nya sukun, nya juga fathah. Kalau busana tadi kan nun nya kasroh kan. Seperti itu caranya. Nah nanti itu pertanyaannya nanti ke apa? Ke iro. Insya Allah Yang penting antum pak hafal tanya jangan zakar salim itu kalau nggak wow dan nun atau ya dan nun itu aja. Kemudian jamak mana salim sekarang? Kita lihat jamak jamak. Muhammad apa? Perempuan. Salim selamat dari beruan. Saya kita contohkan muslimah misalnya. Walaupun sebenarnya ada hakikatnya berubah sedikit di sini muslimah. Nah, menjadi apa? muslimah kan muslimaton atau muslimah satu orang e, wanita muslim kemudian dijamakan jadi apa muslimah berarti ditambah apa alif dan ta nah akan tetapi di sini perubahannya apa kalau ada tak marbutoh di akhirnya katanya maka dihapus dulu tak marbutohnya gitu ya. kemudian ditambah alif sama apa sama ta Nah, ini maksud saya perubahan di situ. Jadi kalau ada takmar butoh di kata tersebut, maka takmar butohnya dihilangkan dulu. Nah, jadi muslim. Jadi jamak mana salim itu apa? Cirinya jamaah yang menunjukkan perempuan yang diakhiri dengan alif dan tak. Contoh yang lain selain muslimat apa contohnya? Mukmin, eh apa mukminah Jadi apa? Mukminat. Kemudian kafiroh jadi apa? Kafirat dan seterusnya. Musyrik, musyrikah jadi apa? Musyrikah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir jamak taksir. Nah, jam pakai sa. Sa. Bukan sa, tapi pak sa. Ya. Gitu. Jamak taksir. Jamak artinya jamak, taksir artinya apa? yang ditakdirkan bahasa kita juga ini yang dikira-kira maksudnya bagaimana dikira-kira maksudnya adalah jamak yang kalau dua-duanya tadi salim-salim berarti ini tidak salim berarti apa dia tidak selamat dari perubahan jamak yang apa yang dia berubah dari bentuk asalnya gitu jadi hitungan lebih dari dua yang dia berubah dari bentuk asalnya ada perubahan Contohnya, contohnya apa? Apa? Betul. Tadi kita masjid ya, masjid. Misalnya masjid contohnya. Ya. Masjid kitab. Masjid apa yang zakat? Ya, masjid kitab. Baik. Sekarang dijamakkan masjiduna kitabuna. Nah, bukan tapi mas jamaknya apa? Bukan itu. Tapi apa? Masa. Masa. Masa. Kita lihat di sini. Masjid menjadi masajid. Berubah nggak? Berubah. Nah, harokatnya ya. sinnya pertama sukun menjadi fathah. Kemudian jimnya yang enggak eh, apa apa? Setelah sin langsung jim di sini ada apa? Alif di sini. Berarti di sini adalah jamak taksir karena jamak yang berubah dari bentuk asalnya. Kitab menjadi kutub pasti bertanya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Sedangkan tadi kalau tadi ada tandanya, tekan salim mau dan nun, ya dan nun. Mana salim ya eh, alif dan tak. Takdir ada tandanya enggak? Nah, maka cuman cara satu-satunya yaitu apa? Di dihafal. Kira-kira kan? <laughs> kan? Ah, dihafal. Dihafal. Ya, cara satunya dihafal. Jadi kalau kita mau ditanya jamaknya, maka yang pertama kali dicari itu jamak takdirnya dulu apa namanya? Meja. Meja itu apa? Maktabun. Maktabun. Maktab. Jamak dari maktab apa? Kita cari taksirnya dulu. Ada nggak maktab punya jamaknya? Ada. ya itu apa? Makatib. Nah, berarti jamak taksir udah. Nggak mungkin dia masuk ke sana atau ke sana. Tapi nanti ada yang punya dua jamak ya. Tapi beberapa kata saja nggak banyak. Kemudian, misalnya kita Muhammad, nama Muhammad. Muhammad ada jamak taksirnya enggak? Cari di kamus enggak ada. Muhammad bukan Muhammad ya kan. Kemudian dan seterusnya enggak ada. Muhammad Salim enggak mungkin karena Muhammad apa? Mudakar. Berarti tinggal kemungkinan ini udah jadikan jamak mudakar Salim gitu. Karena seperti itu kan. Mudun. Apa? Mudun. Apa itu? Mudun. Mudun. Mudun. Oh mudun. Nah, mudun ya. Jamak dari apa? Madinah. Madinah. Ya, itu contoh dari jamak taksir. Mudun Madinah. Apalagi siapa yang mengingat-ingat jamak taksir? Baitun buyutun. Bait apa artinya? Rumah. Kemudian apa lagi? Kolamun aklamun. Apa lagi? Apa? Apa? Nur Anwar ya. Apa lagi? Dan seterusnya. Apa? Cermin. Jamaknya apa? Miroya ya. Ada yang menjamakkan kepada jamak muannas juga apa? Mir'at. Ada yang menjamakkan kepada jamak muannas, ada yang menjamakkan kepada apa? Jamak jamak taksir. Nah, ini berarti dia punya dua apa? Dua jamak. Dua Seperti apa? Contohnya lagi yang punya dua jamak seperti Nabi. Nabi itu ke ya, ke sini sebenarnya Nabi. Nabi an Tapi di situ di dalam ayat apa? Wan nabiyina. Nabiyin berarti seperti muslimina. Masuk itu kemana? Jamaah apa? Mudahkan sekali juga. Seperti itu ya. Kemudian selain, selain nabi apa? Tanya kafir. Kafir. Surat apa? Al kafiruna. Ya, al kafirun. Berarti al kafirun masuk yang mana ini? Mudahkan sekali. Nah kalau kufar wal kufar kufar itu jamak juga jamak apa taksir seperti itu ya nanti ada yang punya dua jamak tapi nggak banyak baik ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut tak taknis maksudnya tak tani apa Oh, iya iya iya. Itu nanti hukum ya gini. Ini masuk ke muannas ya. Jamak taksir, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan itu dihukumnya apa? Muannas. Oh ya tadi kita cuma empat ya. Sebenarnya eh cuma lima. Sebenarnya mungkin ada lagi, ada tambahan. Mungkin ada sepuluh atau belasan. Tapi kita cukupkan dengan itu supaya nggak nggak panjang aja. Ya. Jamak taksir itu ulama nang mengatakan juga apa? Dihukumnya apa? Muannas. Ya. Maksudnya apa? Tadi apa? Nufusu suwijat itu. Ya. Nufus itu jama taksir. Suwijat dia menunjukkan apa? Ada tak muanasnya. Seperti itu. Rijal. Nah, di sini kalau sifat laki-laki, jadi ada yang membagi terbagi menjadi apa? Kalau dia nama laki-laki atau sifat laki-laki maka tidak dimuanaskan. Akan tetapi juga dalam Al-Qur'an apa? Tilka ar-rusulu kan? Tilka ar-rusul. Berarti kalau kita lihat dari lafadznya maka lafadznya adalah apa? Muannas. Tilka. Tilka itu apa? Bukan dalika, ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari lafadznya, tadi seperti antum bilang rijal mungkin lafadznya lafadz apa? Muannas. Gitu. Lafadz apa? Lafadz lafadz dari kata rizal itu adalah muannas. Akan tetapi maknanya dia adalah makna apa? Laki-laki. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Baik. Kemudian juga yang mu'anat kita tambahkan lagi tadi di pembagian mu'anat dan mudakar. Setiap jamak yang tidak berakal itu juga dihukumi apa? Mu'anat. Jamak yang tidak berakal itu apa? Jasa selain apa? Selain manusia. Kalau ini cuma selain manusia aja. Manusia dan yang berakal lainnya seperti apa? Al jin misalnya. Ya. Contohnya. Hmm, ini rumah tadi. Kita tambahkan yang lima jadi enam. Enam, ya. Setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi apa? Muannas. nafsun itu ada tiga sebab. Nafsun sendiri itu mu'anas. Jadi dijamakkan dia mu'anas karena dia tidak berakal. Kemudian dia jamak taksir juga tiga berarti. Tiga apa? Tiga penyebab dia apa? Mu'anas. Tapi anak mau kenapa? Iya. Dia dihukumi laki-laki karena dia maknanya laki-laki. Adapun selain secara lafat maka dia lafatnya jamak taksir mu'anas. Nah pembagian seperti ini yang kita memang seperti apa? Seperti dibingungkan. Seperti itu. Contohnya ya, selain nafsun misalnya ini tadi. Kutub. Kutub itu apa? Berakal enggak? Ya, kita. Berarti hada kutub atau hadi kutub? Hadihi, hadi. Hadi Hadi ini kata tunjuk untuk apa? Mu'anna. Hada untuk laki-laki hadi. jadi hadi apa? Kutub. Kutubun. Jadi seperti itu. Masjid jamaknya apa? Masajid. Hada atau hadihi? hadihi masajid. Kemudian buyut jamak dari bait. Hada atau hadi? Hadi. Hadi. Iya. Kalau misalnya pun pakai Iya juga buah, nggak pakai buah tapi pakai Iya. Kenapa? Buyut artinya bait. Bait apa? Rumah. Rumah. Ya. Buyut. Buyut itu anaknya cucu. Buyut. Cucu. Buyut. Cicit. Putu. Putu. Buyut. Baik, ada yang tanyakan lagi? Ya, minggu depan saya tanya ya pembagian kita. Saya tanya. Hafalkan. poin-poinnya sama contoh-contohnya intinya itu. Kan bukunya beli di mana? Ini yang baru saya. Ini baru. Iya. Sudah habis sih. Kalau belum gitu habis. Di kalau di ya di print pun cuman berapa halaman ya? 30 halaman kalau nggak salah. Jadi antum download cari pdf Ya, download PDF mendiri 30 halaman, 30 lembar. Oh, eh 30 halaman. Ya. Itu lebih besar kan, antum bisa tulis-tulis di Ya. Kenapa anak milih kitab ini? Ya karena bisa dihafal. Dan itu kitabnya ringkas gitu. Kemudian ini kalau antum sudah hafal ini ya seperti santri sudah. Tapi kalau antum mulai dari muyasar, saya yakin nggak dihafal muyasar itu. Karena muyasar itu apa sudah melebar ya, linciannya sudah seperti yang saya rincikan ini. Ya. Tapi kalau kita bahas kitab jurumiyah kemudian kita rincikan sendiri, rinciannya dipahami tapi matanya dihafal kan beda. Matanya lebih mudah kan dihafal nanti. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita cuma bahas ini tanpa ada rincian, pasti pusing. Pasti kalau untuk yang pemula ya. Iya. Tapi kalau untuk yang udah belajar ya bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi saya rincikan tambahan ini. Nah, sebelum kembali ke apa? Ke kitab lagi supaya dipahami. Baik. Biar jadi santri beneran ini. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan kafaratul majelis.